Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. La tulhi aja sampe nganggurno kum ing sira kabeh. Ojo sampe melenakan joro kiye saiki la tulhi aja sampe melenakan kum ing sira kabeh apa amwalukum donya-donya sira kabeh. Wala auladukum lan ora anak-anak sira kabeh. Ojo sampe melenakan ang zikrillah sanging eling ning Allah. Wa man tisabane wong ya fal nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono kabeh faulaika mongko. Mesti ing mengkono-mengkono ilha bil amwal orang yang tersibukkan dari harta apa tersibukkan oleh harta sampai melupakan Allah Allah faulaika mongkote mongkon mongkon kabe hum ya ulaika al khasirun sing getun kabe jadi yang dilarang Allah itu punya harta, punya anak, kemudian melupakan itu dari eling Allah. Larang soleh-soleh wali tambah di dunia, tambah seneng amal, tambah di anak, tambah di dadekno aset yang akan meneruskan agamane Allah. Jadi sing dilarang no latul hikum amwalukum bala auladukum ang zikrillah. Jadi kata kuncinya apa? Semua itu dilarang karena melupakan Allah. Tapi kalau itu menjadi sarana untuk nopang agamanya Allah malah bagus. Kayak kanji Nabi dungo di anak turun sing soleh. Akhirnya habaib-habaib itu nopang agama Islam. Ulama-ulama jaluk turunan sing soleh. ya. Akhirnya duriai, duriyah penerus agama Islam. Tapi sing rawleh itu nopang punya harta, punya anak, punya kekuatan sing melupakan songko Allah. Wa man tisabani wong yafal ngakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono ikilah ilha bil amwal wal aulad apa eh, wali Allah krana ngurusi donya ngurusi anak faulaika. Mongko te mengkono mengkono kabeh hum ya ulaika wal khasiruna sing ketun kabeh. Wa eling menah walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wala yu akhiru lan ora bakal ngakhirna sapa Allah Allah nafsan ing nyawa ida jaa nalikane suwaye teko apa ajaluha ajale nafsu jadi gue mikir terus kalau sudah saatnya mati kapan saja bisa mati dan kamu tidak bisa menge mengelak dengan berpikir kapan saja bisa mati dan tidak akan tertunda maka di dunia kira akan pola mergo takut setiap saat bisa nama ma mati wa faidatu hadza tafakkuri utai faidah ikilah mikiru kosrul amali iku nyendakno amal Maksudnya nangan-nangan angen ora kesuwen kosrul amali. no amal. Jadi rasa bayangno urip dua 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. mereka setiap saat iso mati. Wa islahul amali lan daning ngamal. Wa i'dadu zati lan yapno bekal li yaumil ma'adi krana hari kembali. Jadi orang yang berpikir setiap saat iso mati tentu dia angen-angene ora kakean, khayale mboten apa kakean. Terus selam berusaha membenahi amal dan menyiapkan bekal liyaumil maat untuk hari kembali ning Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bagilan sayuk jo antas tahdiro apa yang to ngandiro siro inda kulina en malikane saben-saben werna minat tafakkuri saking tafakkur. Menghadirkan ma perkara yunasi bukang nyesuaini apa ma hu ing nau. Inda kulina ma perkara yunasi bukang mantesi apa ma hu ing kula hadanau in minal ayati sing pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis wal asari lan pira-pira dawe ulama. Wajtanib lan ngeduwi sira atafakkura ing mikir-mikir fida dzatillah taala ing dalam kahanan hakikat dari Allah taala wa sifati lan sifati Allah min haitsu tatlubu sangi sirani golek al almahiyata ing inti watu akilu lan angen-angen sira alkaifiyata ing coro jadi kejogeman mikir Allah bentuke piye terus asal usule piye terus Allah iku piye gak usah ngono iku mari kafir jenenge tatlubul mahiyah Sementing gue neng dunia, no mati Allah, mati wae. Tapi rasa mikir dari penge, pangeran. Waktu terwialan teman-teman dan riwayat nomor fuan Khalid dan angkat mesti dinisbatno ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa sing diriwayatno tafakkaru fi ayatillah tafakkaru mikira sira kabeh fi ayatillah ing dalam pira-pira ayate Allah wala tafakkaru lan aja mikir sira kabeh fillahi ing dalam zate Allah Allah sing terkenal ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fatahliku. Nah sing terkenal ya berpikirlah ayat Allah tapi aja mikir tentang Allah fatahliku pasti kamu ru, rusak. Nah tenggiri riwayat niki fa inna kum satu satemene sira kabeh lan tak duru iku ora bakal menemukan sira kabeh ing Allah hak kokoti koyo hak-hak kemuliaannya Allah. Mesti kamu mikir Allah udah akan menemukan Allah karena Allah itu zat sing mukhalafatul lil Khawatir. Artinya gini loh. Otak kita secerdas-cerdas apapun materinya itu khawatir, sesuatu sing profan, sing hadis. Sementara sing buat pikir kok dim Jadi nggak akan kamu paham tentang Allah. Wes orang arah paham, ambil Allah dilarang mikir tentang Allah, Rais penak lho. Paham ya? Wes mikir wae ayat ayatnya Allah. Terus kamane nak wong alam nek mati wae nek mati Allah dikai pelem semuanya pelem manis, dikai duran muni durane enak. Wes kuwi luwih gampang. Timbang gue mikir date allah Malah rusak. Elam ta'rifu tegese orang mikir orang ngerti sirah kabeh ing Allah hakka ma'rifatihi klan sak hak hake dat date hakka ma'rifati klan sak hak hake ma'rifat ning Allah. Jadi kamu pikir kayak apa tentang Allah, tetap saja kamu gak akan tahu yang sebenarnya. Malah ora usah dipikir. Terus kita mikir perintahe piye, larangane biye sing dadekno ridane biye sing dadekno bendune bi piye. Tapi ora mikir date Allah. Wal makola asadisata asar tema makola kangkaping 16 an ba'dil hukama saing sebagiannya pira-pira ahli hikmah rohimah rahimahullah. Udah dawuh ini. Bena yadayi takwa khomsu batin. Iku tetep ing dalam ngarepe takwa ya amat takwa tegese ngarepe takwa khomsu batin utawi ono limo pira-pira tanjakan. eh masuk tiga tegese dalan sing nanjak. Wong Arab nak darani lereng yang ke atas gunung, itu jenis apa? Akobah napa? Akobah. Mulane wonten Akobah Mina, wonten Beatul Akobah. Mergo perjanjian itu di lereng apa gu? gunung. Eh masoida tegese nggon limang dalan naik. Mante sapane wong Jawaza iku bak ngliwati sapa man ha ing tilkal khamsa tilkal khamsa na alam mengko merkole sapa man ing takwa. Wa ya teka aran takwa utarku muradati nafsiku ninggal karepe nafsu wa mujanabati nahyillah lan ngeduwi larangan-larangane Allah. Awaluha te kawitane akobat iku ikhtiarus siddat iku milih berat ayo sikoli dikasih berat ala nikmati ngatasi nikmat ayo tamatu itu dikasih seneng-seneng misalnya wayai subuh tangi kan gak enak kue milih tangi tinimbang enak no turu berarti apa ikhtiarus siddah ala nek nikmat terus saat ini mestinya isu-isu uang seneng ngopi rokokan terus milih ngaji nah, itu ya wis apik ngono apa Sing repot mau nek mati rokok paham, nek mati ngaji ra paham. Lha iku sing paling <laughs> eh, eh, wis parah. Ya. Ben takoki pengen enak rokok, enak Gusti. Ngaji piye? Waduh sumpek kowe. Ya. rokok kena ngono. Wah, agar barang ra bener roh enake, barang bener ra roh. Nikmati. Masuk mau. Roh bojone dhewe ra roh nikmate, roh wong ayu liyane roh nikmate ya perkara iku. Tapi ra usah bantah pangeran. Bojoku mari elek wis ra usah ngono, tapi tetep wae sing halal apa. Jadi kau lah kutu apa uang itu milih sita alan nikmat. Wasani hati kaping pindune mau piro aku beli mau. Wasani hati kaping pindune aku akobat iku ikhtiarul jahdi. Iku milah repot bifat fathil Tapi ono ulama sih mau juhdin gitu sami. Nak sing bi ya ono sih mau juhdin ono sing jahdin. Nah itu mereka musonab milih jahdin apa? Ikhtiarul jahdi iku milah repot bifathil jim il masyaqqat ditegese repot ala roha ing santai-santai eza eh, wali ta'afi ditegese ora anane repot Jadi kamane ana rasa perjuangane misalnya kata kula roh rasane ini omah mbek anak bujo yang sedeng harus ke Jogja mergo mulang yo yo ikhtiarul jahdi alar roha kaya kowe ingin iki iso esuk ngaji ngono atine repot Jebule ngomah lebih repot ngadepi blonjo ya mbok anane atemu ngono ya ora roh. Ya. pelarian nek Wasali suhal te kaping telune khamsu aqobati ikhtiyaru dzuli milahino ayo dok fi tegese ngrasa apes ono sing maca dok fi dok fi sami kata silang kira asap ah khalaqakum min dokfin juga dibaca kokum min dokfin dadi dokfin kalian mana maknane sami-sami a apes Kue milah neng dunia ngerasa apes alal izi ngatasi ngerasa kumo luhur. Ayil kuwati diksi kekuatan al ghalabati lan menang-menangan. Jadi kening ning dunia milah urip biasa wae dibanding urip harus menang, harus mengalahkan orang lah lain. Jadi kok kue ini gue bener. Kepen menteri Yora, ya bupati Yora, ya gubernur Yora ya wis gue wis bener. Kepen dadi kiai yora, wis Yora ora ono sing nganggo, pokoknya gue anggap aja ikhtiaru dzulli alal isi. Jadi makomnya gue bener. Kenapa orang mulang ikhtiaru dzulli alal isi? Warabiyah tkp kaping papate Iya, apa khamsu akobat iku ikhtiaru sukuti iku milih meneng alal fuduli ing atase omongan sing ra kanggo bahwa teka aran fudul kuma perkara la kang ora ana apa iku wujud fi ing dalem minal kalami saking omongan memilih diam daripada ngomong yang tidak ada guna gunanya wa khamisu ate kaping limane akobat itu ikhtiarul mauti nah iki sing kira ngarah Iku milih kematian alal hayat, tapi rasa pembunuh diri maksudnya orang ngono. Ngono terang no sarai milih mati timbang. Wem, Wah repot musuh Kudu diterang nih, gak ngono sudah mati bar ngaji repot. <laughs> Utangnya sahur se, kenapa? Kena mati yo tak warai yo, ngilang no bodoh ku wajib. Jadi bodoh ngilang isik lagi mati, nyaur utang yo wajib. Berarti utangnya sahur se lagi mati. Lagi kita ora iso nyaur mulane udah terus <laughs> Ya, jadi kelima itu ikhtiarul mauti alal hayat, milih kematian alal hayat ning atase kehidupan. Ini maksudnya orang kok matimu itu gak mematikan hawa nafsu kamu, selera kamu, khayal kamu, dibunuh sing dihidupkan mental takwa. Mulane ngaji sing kata, orang milih mati urip terus ke bom bunuh orang maksudnya bocah orang roh. Jadi ikhtiarul mauti milih kematian, maksudnya kematian nafsu alal hayat. Kalau wal mautu utawi sing darani kematian Inda ahlillahi menurut pendapatnya wong sing para pangeran. Ahli wa mana maknane wong sing para penge pangeran. Lan jogeman wani ulama. Ulama itu statusnya ahli wa. Saking para ki Allah sampai diistilahno keluargane pangeran. Cuma macam-macam kualat. Wal mautu te sing arani kematian inda ahlillah kom oh hewan nafsi ku mutus membunuh hewan nafsu. Faman mongkoti sapane wong mata mati sapa man an hawahu saking hawa nafsune man fakot hayya mongko teman-teman urip sapa man biadi sebab iki. Jadi kue saiki ku mati mergo urip pemamen nuruti hawa nafsu. iki jelas ya dawuh musonab. Orang yang mematikan hawa nafsunya berarti dia baru hidup. Mafhume piye? Nak sing jek nuruti hawa nafsu berarti jenenge mati. Hmm. Mana kowe oleh dikubur mergo hakikate wis apa? Hakikate sapa? Mati. Jadi muka melaku kok gandong muncul. Ya, ya banyak ya istilah pangeran ngoten. Nah, orang wong iso mikir rani mati. mana Allah nanti duka ngendikan liyah lika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am Wong sing roh ayat ayatku, kuwi wong mati. Sing urip iku wong sing roh ayat-ayatku. Lan kaya kula niku urip tenan. Hmm, mergo roh ayat-ayate pangeran. Nah sing roh ayat-ayat pangeran jare pangeran iku wong wong mati. Ya banyak istilah pangeran. Mulane innama yastajibul ladzina yasmaun wal mauta ya pasuhmu Wah, dadi sing krungu ayat-ayat Allah berarti dianggap urip, sing ora roh dianggap mati. Mulane istilah Allah teng surat Anfal nomor surat nomor liyahlika man halaka am bayinatiu wa yahya man hayya am bayinah. Nah, kowe nak wani urip iku urip sing nyekseni ayat ayat Allah. Nah, carane piye ya ora nuruti nafsu. Jadi wong sing nuruti nafsu iku hakikate wong mati. Ya sekira usah terus. Berarti kalau mati, yo tak jawab kok angel lu angel. Pasti mati paling aneh, mati kok yang duit, yang macam-macam. Tapi jelas bahwa faman matan hawahu fakot haya biadi. Orang yang telah membunuh hawa nafsunya itu berarti benar-benar hi, hidup. Semal mau tu mengkonuli liu tematiku yang kosimu kabagi apa kematian arbaat aksamen kelan papat piro-piro bagian. Jadi mati itu ada empat. Mautun ahmaru siji mati merah, wa wa mukhalafatun nafsi iku nyulayani nafsu. Wa mautun abyadu mati putih, wa wa alju'u Ya ana krana satu temene ju yunawiru ku madang ya ju al batina ing jero, wa ibayidu lan madangno apa ju wajal kolbi ing raine ati. Faman mung kote sapane wong mata iku mati apa sabuhu, apa warake wong. Hayat mongko urip putih tatuhu kecerdasannya wong. Di wong gak kuaregen ya cerdas. Wa mautun akhdar mati ijo, wa wa utawi mati ijo lubsul lubsul muraqqaq iku nganggo baju sing suwek-suwek. Maksudnya baju sing gak ono nilai. Minal khorki sangking kata khorkin. Manane baju sing suwek al mulkoti kang ditumibakno utawa kang dibuang alati kang laki mata karono harga mujud lah kedue al mulkot. Lingkito ihi krana terputuse murokok wasid dadihi lan eleke murokok bil kona. lingkito ihi, ya, teman linggitohi krono terputuse wong iku, wong iku sing labisil murakka. Wasiddatihi hilan oleh sederhana wong iku mau bil konate kelan ngrakoni konaah neriman Nah, eh, dulu itu masur Kalau orang latihan sufi itu dibiat gurune dinggoni al murako maksudnya dinggoni baju sing sederhana. Eh, jadi dice pengesan dadi wali ku di napa? di riyen niku cek ana usum wali diwisuda. Saiki sing wisuda ya ora ana, sing diwisuda ya ora peminate ya Mulanya jadi wali zaman akhir paling gampang karena kuotanya tidak terpenuhi. Jadi ini peluang, paham ya? Kuotanya apa? Zaman Abdul Qadir pesaingnya banyak. Zaman Abdul Hasan Asadili pesaing saya kira ono. Jadi peluangnya jadi wali itu saya gampang. Mereka ono kuotanya ini. Cara haji ku kuota itu kosong. Ya tetap orang jadi wali tapi kuotanya ada sebanyak dulu. Mulai daftar saya nah, ini. Ayo cek. Tapi emang ya mau kuotane kosong tapi peminatnya ku ya kosong. Ya tetap ono wali ya ono tapi ra kuwe jelas nih. <laughs> tetap kroso ono wali ora kroso. Terus terakhir wa mautun aswadul lan mati hitam. Lah sidaran mati hitam bahwa al mautul aswad ikhtimalu adal ku nyabari oleh ngelarani makhluk. Jadi di antara syaratnya wong urip iku siap kecewa, kecewa ambek tonggo, kecewa ambek anak, kecewa ambek macam-macam. Napa ihtimalu adal khalqi, napa ngeros nyabari pilarane makhluk. Nah, di makhluk no. Nah, jadi tonggo rasa seneng kue sinis. Sing seneng akrab menu utang ya nyileh-nyileh wae. Repot kabeh kan? Mbek bojo yo ngono, nak rukun jaluk belanja, nak ngamuk ini, seru repot kabeh. repot urip sana nih repot. Semangat ngaji, wong sing ngaji ra paham. Ra diulang tambah nemen. <laughs> Wis kecewa tok ana nuruti donya apa? Kecewa tok. Tapi kena kecewa be wong liya, kecewalah pada diri kamu sen Itu lebih mengecewakan. Tapi nah, ya, wong sekarwan ra di duwe kok selerane aneh-aneh. Wong karwan ra payu untuk wong ayu ben dibute sik kemari tersiksa kan karepmu dhewe. Lha iku kudu dipateni. Jenenge mautun aswat. Mesti ngono iku kudu dipateni, mental ngono iku kudu dipateni. Terus ya, eh, mati mau biro, ono biro mau papat ya. Mautun ahmar, mautun abyad, mautun akhdar, mautun aswad. Lah kalau sifat-sifat yang buruk itu telah kamu bunuh semua, iku lagi ke wali. Sing darani mautun aswad ku piye? Alfana'u iku kowe ngrasa luruh, ngrasa ilang ngerasa rusak filah ing dalam Allah. Mergo li syuhudil ada krono kesaksian pesakitan mukmin ku Allah biru yati ilafali afali kelawan ngelebur delok fanae afal. Fanae afal iku rusak pira biro perilaku dibanding fifi limah bubi ing dalam pekerjaan wong sing dat sing disenangi wong iku. Aduh. Kalau tak cerita prabali wali, kau orang paham tapi tak terang. Fin fin koyok wali. Ada dua wali besar. Ini pun era modern, pun era modern, era ya era modern. Eh, Mbah Hamid Pasuruan itu pernah ditanya seseorang. Mbah niku wali napa mboten? Jabi Mbah Hamid lucu. Iku wong rusak. Tapi Mbah Hamid pasti itu pakai bahasa wali. Wong rusak itu pujian. Karena fana itu maknanya rusak, tidak pernah melihat sesuatu itu dari makhluk, tapi saking Allah. Jadi fana itu ada dua. Kalau ahli fikih ngomong fana, itu uang rusak tenan mana fasek, no? Tapi kalau antar wali muni fana, itu keren. Ya, kemana kira usah, usah di bahasa itu berarti sok wali, no? Sok wali. Karena misalnya kok ngene, kue di tonggo Zaid, Zaid itu seneng aneh ngerasani kue, seneng aneh menyakiti kue. Kamu tidak pernah melihat Zaid sebagai orang yang menyakiti, tapi melihat Zaid digerakkan oleh kudrotuwa sehingga menyakiti kamu. Nah, itu ebo etong wae ngoneku jenenge Allah menginginkan kamu punya pahala lewat disakiti Zaid. Tapi secara syariat, cara fikih, kalau Zaid menyakiti kamu boleh balas sakiti. Kok enak mari ku mau luhur. Iku cara fikih ya ape karena kamu menghentikan perilakunya Zaid yang buruk. Misalnya Zaid misoi kue terus, nah gak walas man misoi kue. Kutu buk walas buk pisoi. Laki misoi Zaid anggapnya menghentikan kemung. Karena ini cara fikih. Mana fikih peminatnya akeh. Mereka luwih seru. Jadi apa ya, tersalurkan hobi petarung itu. Tasawuf itu minatnya nggak banyak peminatnya karena dipisoi Zaid. Alhamdulillah dikirimi ganjaran pangeran lewat disakiti Zaid. Nggak dibujuk cerewet. Alhamdulillah dibujuk. Kan repot. Akhirnya tidak tidak ngomong itu tenan. Jadi <laughs> wes kere tasawuf tambah tapi kan aku fakir yang gerkono ngamuk terus. Bih, Milah mulai apa milah ngamuk? nak omah iku wekmu, tapi nak omah sing wedok. Tapi nak omah sing wedok, piye? Kok ngamuk terus tak usir. Lah mas sapa, Mas? Kali kok bengi cerita aku ngaji kaji bareng umroh bareng tak Sini sini uang lu ngogrutak bae mbek wedok sing di dhuwit bojoku. Mas repot. Selararane wong lanang nak sing sugih sing nopo. Ini kula orang ngalami ngono. Terus repot. Kecuali kula ora melarat tapi pengendali ini kula. Jadi lanang tenan kula. Kowe mulio ana hati mergo dadi mantune kiai. Cara kula ora keren. mulia mulyane Dewi, Rabi untuk neng sing mulio sing wedok, sing lanang goblok utawa modal gane ngono kuwi seloro cara aku. Gus-gus cangkokane seloro. <laughs> Serai nangis. Tapi nak tegir ya selakoni wae to. Eh tapi tetep ra enak. Kudu tunduk mek sing wedok. Gak ngono diusir wis gruse copot. Jajal mulai. Diundang dul ngono ae. Berhubung mantune kiai diundang apa? Gus. Meniku gak aman. Tapi nak kowe ra Gus lah alim. Kowe dadi mantune kiai ya aman, ora dadi mantune kiai ya aman. Mergo sifat itu dari zat kamu sen sendiri. Saya ora malah kasih jalan pintas rapati ngalim lah, ganteng menawa jadi mantune Ya amit-amit dengan zaman akhir. merusak Ora lah, ngono Tapi nak tekti ya stompo tompo Jadi sing diarani fana ya apa? Mulane Sayyid Imam Sadibi itu jadi wali di antara niku. Jadi apa orang-orang yang menyakiti beliau itu dianggap kabeh kersane pangeran. Mulane rileks. Karena syarat utama jadi orang baik diantara mesti ngalami wa visa visabili. Disakiti visabili. Nah, visa visabili. Disakiti. Makanya ketika Imam Ghazali milih uzlah. Ini ada di mana Qibul Ghazali, sejarah Imam Ghazali. Beliau setelah jadi rektor Nizamiyah. Jadi beliau itu cara sekarang jadi rektor dulu madrasah terbaik di Baghdad itu menjadi madrasah Nizamiyah itu sekolah terbaik zaman itu. Ketika Imam Haromen wafat, sing mimpin sinten Imam Ghazali. Terus digaji, dihormati, semacam-macam lah jadi rektor. Terus beliau merasa jangan-jangan ini balasan ilmu saya. Walhasil beliau terus uzlah, uzlah neng alas, gak ngurusi uang, Masyur, mau gue timbo, ambek benang, ambek dom. Jadi Imam Ghazali uzlah, gue ranggo ATM, ranggo HP, nama. Gue nama benang, dom, terus kalian nama timbo. Kemudian rano sanyo. Alhasil ditakoi, lajina nuk betul itu karena giling-gilingan ini alat ibadah. Saya butuh air untuk wudhu dan saya karena tidak punya baju pengganti saya kalau suwe aku iso tetap jahit sholat. Setelah beliau uzlah di PNI dipetui wali-wali sing wis kabundut mau diwacano ayat ya. Diwacano ayat wa udhu fi sabili bahwa para wali-wali, para nabi, para orang-orang baik mesti ngalami disakiti. Nah kalau dia di hutan itu roh cangkem melek, orang tahu disindir tonggo, orang tahu disindir fujus, wong ora nok popo. Berarti ini Imam Ghazali terus nyimpulkan nggak boleh seperti ini. Ternyata saya uzlah itu karena nggak siap mendengar kalimat-kalimat buruk dari makhluk. Padahal syaratnya orang baik kudu wa udhu bisa pilih. Melana ya kue kamu do gedeng kue anggap pertama jadi wali. Nah kecuali terbukti merkoke diutang ranyaur, lagi wajib digedingin. Nah itu wajib ini banyak orang salah wah. salah dan jadi mulanya wali-wali dulu terus sing ahlul ilm itu semuanya ada ada yang usil. Sing ahlul ilmi karena memang ben ngalami nak wa uzu fi pilih. Wal tu sabiat asar tema kala kangkaping kaping 17 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi an-najwa hasilul asror, An-najwa te bebisian omongan lon itu hasil iku iso njogo apa najwa al asrar ing pira rahasia. Saiki ora bareng rahasia lah diviralno, aduh rusak zaman akhir. Wong barang elek kok apa? Diviralno. Ilmu saroratu tegese uti omongan sing rahasia itu iso njogo apa musaroroh al umura ing pira-pira urusan al mata kang den simpen. Fakit manul asror mongko utai nyimpen rahasia iku akwa asbabin najahi. Luweh kuat-kuate dadi penyebab kebejanan. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bu anahu kola istainu. Jalu tulung siro kabeh alal hajat ing kasih kasile hajat. kue nak duwe hajat ben kasil ono bil kitmani kelawan rahasia no Fa inna kula di nikmatin mongko sak temne saben-saben sing dinikmat ku maksudun mesti nasibe dihasu dihasuti. Mulane kena ngalim rasa no wong, malah dihasuti. Mulane kena ngalim mau ibu-ibu Jangan-jangan mbok tutupi ben ora dihasuti. mana khusnudan Kok dhewe wong ngaji iku sakjane do alim cuma ditutupi. Mergo wedi dihasuti. Nek nah, ora wedi dihasuti sekali maca jan ketok salah. Jadi <laughs> istainu alal hajat bil kitman fa inna kulladzi nikmatin apa mahsud. Jadi misalnya kayak itu mobil, ya rasa kondo-kondo tongko, karena nanti gunjingannya tuh nanti, tapi tuku tuku aja. Tapi calon menteri rasa gondo-gondo, nah orang mari izin. Jadi biasa lah karena sekali kamu apa sebarkan, kalau enggak kamu malu. Terus yang ingin menteror kamu bisa memotong itu. Jadi walhasil lebih aman apa kit man fa inna kulladzi ni'matin apa mahsud. Wa sadaqatu te tuh hasinu iso di apa sedekah lamala ing pira-pira dunya. Ruya Nabi Darda kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin ora ana dina kang surup fiing dalam yaum apa syamsuhu srengenge ne yaum illa wa malakani kecuali ana malaikat loro yunadiani kang donga karone Tiap satu hari yang matahari tenggelam atau terbit pasti ada dua malaikat yang berdoa. Sing sitok muni Allahumma doa ati. Kula aturi maringi panjenengan munfikon ing wong tukang sedekah, mbok paringi kholafan ing pengganti. Ya Allah, setiap orang yang mudah sedekah tolong diganti hartanya. Wa mumsikan nan maringono panjenengan ing wong sing medhit. Paringi talafat ing rusak dunia nih. Jadi malaikat yo kacu undungane yo ekstrem. Ya Allah, sing lomo jiran paringi berkah, sing melarat paringi bangkrut. Butino tunggu ngono. Dene ora rasane dadi wong bangkrut lara. <laughs> Ah, repot malaikat. Enak wae dene tunggu ngono. Ora rasane dadi wong bangkrut tuh lorong ratu bangkrut ini. Wae dungane malaikat piye? Allahumma A'ti munfikon kholafan wa mumsikan talafan. Jadi ya Allah, sekarang malaikat wono-wono ae. Wa anzalalan nurono sapa wa ta'ala fi dalika ing dalam iki Al-Qur'ana ing Qur'an yu fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu idis. Fa amma man ana pun te wong ata kang ngakei wong liya sapa man, memberikan pada orang tapi wattaqa lan takwa sapa man. Lomo terus takwa. Lah nak lomo niat order nganggu jasane ya agak tunggal. Lomo be wong ayu butuh wonge. Lomo be wong melarat butuh nih yang mergo ape diperbu. Dak romo be kiai ben kiaine kena diatur. Wah iku rata takwa iku. Ngekeki yo ngekeki ae rasa niat ngatur kiai sembrono. Orang ah, ganjarane ngekeki be ngatur kiai gua cak ke dosa ngatur wah Kiai. mana? nah. jadi nak ngekeki plus takwa. Jadi misalnya ono cah yatim. Mulane kula sering kritik, mana wong Jawa iku sering salah gak Nih. Ono cayate perawan misalnya utawa wong melarat Joko. UMR ning Bantul misalnya biro, UMR ning Bantul enggak jawab. ya. Biro. Tiga enam. Satu tujuh kan? Umpama cah yatim iku nganggo UMR gajine sak juta pitung atus. Terus kue ngamal ning cah yatim sedina mbok kei rong minggu mbok kei keteh itu mbok perbudak. Mbok kon nyapu omahmu, mbok kon kon isa-isa. Kue lomo tapi sebetulnya kamu tidak takwa karena kamu untuk tenaganya dia. Sing bahkan lomam itu menyita dia nur ada di wong. Gara-gara terikat lomam, dia kerja di pabrik yang enggak, ke kota yang enggak. Padahal akumulasi lomamu misalnya nilainya mau 400 ribu per bulan. Dan gue niatem panjang ngono, ini niatem gue ben untuk pekerjaan murah. Jadi gue jenenge akto tapi ora it tako. Paham ya? Kono wong ayu main buka duit, ben gak rabi mbok rondo itu. Kowe kan jenenge nyancang. Mulane wis yo ato tapi wat tako. Mulane kula niku nggih sering sedekah mbek Jayatim, tapi kula niku menghindari ngongkon. Mereka wedi. Wedi banget. Pokoke wedi nak itu meman. Makanya Abu Hanifah ku luar biasa. ini jadi wali iku perkara. Abu Hanifah ku lomo. Tapi nak duwe pekerjaan iku delik, wedi dibantu sing di kei. Masyur man. Jadi dia jadi wali ora perkara seneng Jadi kayak uang, wong. Bareng dekne mikul bopo berat kok konangan sing tiga idil ya. Wedi dibantu. Nah kowe kan kau beneran. <laughs> Wong ora bakat wali wis salah wis semuanya ora bakat wali wis. Kulo lah yo ora siap nak wali kowe elek-elek ikor wali. <laughs> Elek-elek apa? Wali. Jadi wali di grup-grup sing rai-rai pantas. Ono korup ngono kon. Jadi syarat takwa itu yang ngekei plus takwa. Karena banyak sekarang orang ngekei tapi niatnya orang takwa. Napa mengi mengikat. Fa'amma amma maka seperti ayatnya walatam nun tas taksir. Gaya ini memberi tapi ingin dapat lebih ba lebih banyak. Tadi bagi kiai apian, sebeli tiga ikon gue umroh. Oh, ya, ya repot. Nah, <laughs> gue ngekei dah bayar jasa iklan. Gak jawab ya. Iya, iya, ibu rapati watako. Gak kecuali kayak ini gelem, mereka kelari umroh nak tigo ya mbak. Nah, itu harus di ini, no? Podo ini, ya oleh, nak ya oleh. Serepot-repot. Pokoknya syaratnya akto, wat, tako. lan bener nasa peman klan husna kelan keapian. Lan orang itu membenarkan semua kebaikan. Nah, kebaikan itu mesti ono walesi, swargo ya ono, husna itu maknanya macam-macam. Orang yang seperti itu fasanu yasiru. Mongko bakal gampang no insun ing man yusra maring kegampangan. Kala Ibnu Abbas manut sapane wong iku akto, iku ngekeki sapa man fima ing dalam perkara amara kang perintah sapa wa taqolan wedi sapa man. Fima ing dalam perkara hadir kang bakal hadir apa man. Wa sadaqalan bener sapa man bil khalfi kelawan digenti min atau isange peparinge man. Fasa uhu hayya ah yuhayyu fasa yuhayyu mongko bakal nyediakno sapa Allahu ing man lil khoslati maring tingkah alat ikang tuati kang nekakno apa khosla ila roha maring santai maksudnya orang yang gelem sedekah kemudian yakin sedekahnya pasti diganti pangeran maka Allah akan mempersiapkan dirinya untuk mudah lego atine uripe kepe kepenak jenis fasanu yasiruhu lil yusra jadi orang mudah sedekah kemudian setelah sedekah yakin diganti Allah dan ketika sodakoh juga itakoh maknanya ikhlas tidak ingin pamrih pasti hidupnya fasanuya siruhu lil yusra. Lawal ikhlasu ta ikhlasu hasinu iku sojoko wa ikhlas alama yang pura-pura ngamal. Fa'ala marati bil ikhlasi mongko te dhuwur derajat derajate ikhlas amali bersihno amal mula hadotil khalqi sanging peningalane makhluk. Sing darane ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk bi Allah yurita bi Allah yurita gambar orang Arab no sopuang wong bi ibadati ibadah iman ilam tisala amrilah kecuali nurut perintah Allah wal kiamalan jumeneng bi hakir di iklan hak kehambaan e wong iku duna ikbalin nasi ora kok golek ya manusa alih ing atas wong iku bil mahabbati iklan seneng wasana ilan pujian wal mali dan untuk dunia wanah nahwi dalik dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah tidak cari penghormatan manusia manusia. Cara saiki cara politik ora tebar pesona. Pancen wong apik tenan ora niat tebar pesona. Wal martabat saniyatu te martabat sing kedua iku ngene. Ayak malen to nglakoni sapa wong lillahi muk krana Allah taala. Liya tiyahu supaya paring sapa wa ing al khuzuzul ukhrawiyata ing bagian akhirat. Kalbi adi kaya dene adoane nari sangen neraka. Wa idkhali hilan dilebokno man al jannata ing swarga wa tan ini hilan kenikmatane man bi anwa'i maladiha kelan pira-pira wernane enak-enake swarga. Ikhlas kedua. Ikhlas kedua itu gridnya lebih turun. Jadi grid terbaik yang pertama tadi. Kue ngamal mau murni, krono nuruti perintah Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun derajatnya. Adalah kue ngamal krono Allah. Tapi kepengen untuk servis akhir akhirat. Koyok mbus warga. Itu ya ikhlas tapi kelasnya di bawah tadi. Wal Batu salisa te derajat ketiga ya malalillah liutiyahu supaya paring sapa wae ing manhadun ing bagian dunyawian kang bangsa duniawi katau si ati rezeki kok jembar rezeki ini. Jadi kue ngamalem ya lillah, tapi Allah kok kandani. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males loh Gusti. Ya iku ya iku ya ikhlas sih, Ya, tapi tetap awas sih. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi waras lho Gusti. Umroh gitu kelas kata, kaji gitu kelas kata, genteni lho Gusti. Tapi kue tetap muni lillah. Ya gue apik. Paham ya? Karena harapanem ning Allah Subhanahu wa taala. Beda nang ngene, Gusti Aku ah, kaji, niatmu ben celok kaji. Berarti tidak melibatkan Allah. Tegak iki kue kaji adol Tegal, adol sawah panjang kere pas-pasan. Tapi terus Allah aturi, Gusti kalau kaji demi jenengan. Tapi jenengan kan suge, genteni lho Gusti. Lah jaya kelas ngene iku. Lah iku martabatu salisa kelas keti. Ya kowe mesti mlebu iku. Wis iku ae iki kowe. Iku sampe, ngene Ya ora usah kepen apik sak dhuwure iku wis sak mono tok iku iku pas ya. Dadi ayyamala lillah tapi li yu'tiyahu khadzun dunya wiyan. Ngamalem yo ya krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe. Tapi Allah lho sing mbok minta males iku Allah. Berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti kula kaji telas kata. Genteni lho Gusti. Jenengan kan sugih. Nah jenengan genteni kula kan gak kaleng donyane jenengan. Tenang mawon Gusti pokoke lah iku cek tapi nak kue kaji, kemudian kepengen untuk prestis. Misalnya aku jadi kiai, nak pengajian 500 sewu. Wah nak kaji paling muda. Nah, terus kue kaji, ben jadi kiai haji. Tapi niatnya muda nota tarif. Wah itu udah bener ibu No? Paham ya? Tapi gak iki kue kaji adol tegal. Terus kue matur pengiran Gusti kalau kaji telas kata, lah niki jenengan genteni. Lah iku jenengi cek ikhlas. Karena kamu kerana Allah, rojaam am sembuh arep-arep nek nikmate Allah, iku iku wae kelas. Ya setuju iku gampang ya. Lebih gampang kan iki? Ya wis. Ayak malah. Kowe mau lho gak gelem delok wong ayu tapi Gusti tapi genteni kudu untuk bojo ayu. Nah dadi ya ora apa-apa pokoke. Meskipun kok pangeran genteni ini memang mati lagi kesampean. Jadi <laughs> Ayam malen to ngakoni sopo wong lillahi krana ote liya atiyahu supaya paring sopo wong hu ing man hadzon ing bagian dunyawian kang maksud dunyawi. Kau tau siat rezeki kau jembare rezeki wataf ilmu diat lan ketolai barang-barang seng ngelarani. Jadi Gusti sudah kok, kula gak ada bis lho Gusti. Kula sering Tapi syaratnya Gusti bis kulo mau nanti kecelakaan. Yo ya oleh ngono Gusti. Penting kan krono Allah yang kamu minta itu Allah. Makanya tetap kelas. Lah Lawa mau te perkoro ada kang liyani opo madalika ing mengkon-mengkono bagian telu mau. Karena karena bagian tiga kan martabatil ula, saniyah, salisa, iku riya, uniku riya, madmumun kang den wodo. Jadi kamu harus milih salah satu tiga tadi. Milih kelas piro, kelas hiji, loro, telu. Telu ayo gampang loh. Wasit ku yuhasinul akwal. wasidku teh jujur yuhasinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan al akwala. Fal kadibu mongko te wong sing goro wiru makbulin ora ditampa apa kalamhu omongane kadib inta wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora doyan. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja nyampur siro al haqqo yang barang hak bil batil kalan barang batil. Ela itu tegese aja nyampur siro asid kok ing barang bener bil kisfi barang koro. Wakolan dawu sapa ba'dul hukama sebagian ahli hikmah. Dawu ngene, al khursu khairum minal kizbi. Al khursu tai bisu. Iku bisu ka omong iku khairun wa apik minal tini bangkoro. Wasidkul lisan utai benere omongan iku awalus saadati kawitane kebeja kebejanan. Wakola dawu sapa ba'dul bulagha bagiannya ahli sastra Dawe as-sadiku utai wong sing jujur musa non kareksa khalilun enak tigo kancanan. Khalil maknane konjo akram Wal kadzibu utai wong sing goro muhanun iku wong sing terhinakan dari luntur ino. Wal tu te musyawarah fil umur ing dalam pira-pira urusan itu hasinu. Iku iso jaga pemasyurah al araa ing pira-pira pendapat. Orang mau rembukan itu berarti pendapat lebih terjaga karena ada pembanding, ada kontrol. Tapi nak yang anggo pendapat sendiri ku kacau. Salah ya ora diketahui. Jadi musyawarah itu mulai dulu. Aitat biroti Aitat biroti tegese iso ngatur beberapa aturan. Jadi kue ngatur negoro, ngatur desa, ngatur santri kok rembukan. Iku pendapat, pendapat banyak itu lebih bisa menjaga aturan yang kamu ciptakan. Mergo dirembuk berarti ono kontrol. Tapi nak kue mendapat pribadi potensinya sekali salah ya salah karena nggak ada yang ngon ngontrol. Fal itu mongkote musyawarah wisababu najatin. Iku jadi sebab kebejanan min siyamidulmi sangking panah-panah kezoliman. Jadi walhasil gelem musyawarah berarti selamat sangka panah kedzaliman atau sisi-sisi bagian kedzaliman. Ruwiyat den ruwiyat no ani Nabi sallallahu alaihi wasallam on po ana satu Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al masyuratu khisnun minan nadama. Al masyuratu te musyawarah khisnun iku benteng minan ti saking getun. Wa amanun lan dadi aman dadi napa pengaman minal malamati saking paidunan. Orang mau musyawarah berarti akan terjaga sangka gedun karena dirembuk ya dirembuk ya piye piye ya piye piye wa qalan dawu sapa ali bin abi thalib karramallahu wajha wa radhi anhu nikmal muwazarah al musyarah nikmah iku sak bagus-bagus al muwazarah tu teka kekancan al musyawarat nikmah iku sak bagus-bagus opo al muwazarah tu kekancan al musyarah tu te musyawarah al musyawarah tu te musyawarah nikmat te kekancan iku kalau saling musya musyawarah Lawa bi'sal istiqdadi utawi elek-eleke lan iku elek-eleke persiapan. Wa bi'sal lan iku elek banget apa al istiqdadu persiapan. Wa bi'sal lan iku elek banget apa al istiqdadu persiapan. Al istibdadu utawi ngrasa bener dhewe. Al istibdadu utawi ngrasa bener dhewe. Misalnya ngenten ya. Misalnya contoh paling gampang gini, kamu diskusi tentang menteri kesejahteraan rakyat misalnya atau menteri apalah. Terus diskusi itu kamu bilang gini, wah aku senang menteri ini karena cerdas pinter, bisa membahagiakan rakyat. Berarti kamu mengatakan rakyat itu objek. sehingga bisa membahagiakan menteri, rakyat itu objek. Aku pengen bupati ku ape, ben rakyat sejahtera. Berarti kamu mengatakan bupati ku aktor, rakyat itu objek. Itu mungkin bagus, karena memang kita semua ingin punya pemimpin yang bagus, itu bagus. Tapi bagusnya ini tidak bagus, karena menjadikan pemimpin terlalu subjek, rakyat terlalu objek Ben. Mestinya orang sing muni ngene. Ya tapi luwe apik nak rakyat itu bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Karena dengan begitu rakyat ya subjek dan mereka tidak objeknya para pejabat. Paham ya? Jadi wong kudu mikir Indonesia itu kira kira cocoki ngono. Semua rumus itu mengarah pejabat itu subjek, rakyat itu mau objek. Akhirnya wong melarat pikirannya untuk BPJS, bahkan saya melarat daftar jadi melarat resmi bentuk sumba itu enggak mental seperti itu kurang bagus. Kita juga harus ngomong, kita fair, pejabat juga subjek, tapi rakyat juga subjek. Kalau aku ngene iki, ngaji Gus Baik wae enak wong e ngalim. Tapi ke dhewe ya berusaha ngalim. Lalu aku ora berusaha ngalim ya mau mulai 2005 nganti 2019 yo ya ngene-ngene wae. Maksudnya ngene loh, jadi kayak musyawarah itu kita peringatkan. Man kula jarang tanglet Bupati Rembang sinten, Camat Kragan itu sinten. Bu, saya hormat sama pemimpin saya hormat. Tapi saya lebih menghormati masyarakat banyak terlatih membahagiakan dirinya sendiri. Misalnya ketahanan pangan. Ya sudah wong bantu lele nggak enak sawah iku ombo terus do nandur. Sing ra sawah yo ngiling sing di sawah ditanduri. Zaman tidak Umar ngoten. Wong di sawah ora ditanduri tolong tahun, tak sita jare Umar. Ben semuanya produktif. Umar marah nah ono tanah produktif nganggur. Sehingga beliau melibatkan rakyat sebagai subjek. Coba sekarang yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia itu menteri ekonomi apa mereka dua etos kerja? Mereka punya etos kerja, tapi rumus-rumus orang itu kalau menterinya hebat maka rakyat bahagia. Mana ada satu orang bisa membahagiakan orang? Jajal Indonesia turu telung minggu ya, kok kesuannya? Limang dino turu kabar kerja, negara kukutur. Tapi nak menteri turu telung dino negara baik-baik. Tapi kita ini sering gawe rumus itu mereka subjek kita Sebenarnya kita ini rakyat, kita ini yang mengendalikan diri kita sendiri. Oke, kita sepakat mereka subjek karena memang digaji untuk itu, diangkat untuk itu. Tapi kita juga subjek. kalau kalau bejinian nih lebih. Kalau guru ya subjek, sampean murid ya subjek. Kamu punya cara bagiannya sendiri. Aku sebagai wong alim mulang bahagia. Mergo ngirangi dosa kitmanul ilmi. Terus gue sebagai wong aji, ya semeneng wah golek ilmu iku ibadah. Alhamdulillah Gusti sing ibadah golek cara ketemu kula berat. Jadi golek bagus ibadah ibadah. Jenengan mboten mau ketemu lo Gusti. Niki kula pun golek senajan to mboten. Cara bagiannya beda-beda. Ada yang cara bagiannya menggoda dari bojo, macam-macam, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa mengelola bahagia kamu sen. Berarti kamu subjek sebagai diri kamu sen. Jadi nggak boleh kita mengatakan pemimpin berlebihan sebagai subjek rawa oleh. Zaman Nabi ajaran yang ngarang ngono, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi Nabi, kamu semua itu pemimpin. Jadi meskipun menteri pembantu presiden dalam hal menertibkan masyarakat, coba sekarang ini Apapun hebatnya Menko tentang keamanan. Sekarang menciptakan keamanan itu Menko-nya apa masyarakat coba? Kalau Menko buat rapat gue keamanan, nah masyarakatnya e kios sampai tukaran mau apa coba? Makanya Menko ya penting sebagai pengendali keamanan, tapi tetap kuncinya itu masyarakat juga ikut mengatur keamanan. Nah, itu pentingnya musyawarah. Kita akan ngomong seperti itu. Ya syukur-syukur didengar. Jadi kayak aku, kayak aku kiai, kepengen gue bahagia no Ruhin. Tapi Ruhin sendiri punya cara untuk bahagia. Mau rokok udah nggak ada gak? Terus, <laughs> oh, ya, nggak apa-apa. Sementing punya cara untuk Engkau kan sering bar ngaji seneng wis Menuruti perintah pengiran. Terus santri-santri rokokan. Terus kenalan. Lu Kok penak dadi wong awam. <laughs> Wong kenal makhluk wis seneng. Makomku kenal pengiran. Ono dadi aku kadang yo janggal ya Allah. Wong narawali kenal padha makhluk wis seneng ora karo. Makomku wis ora takluk mek makhluk ki nambek pangeran. Lan kalau di konco kiai, ketemu kiai sisi tok sambat, oh, utang kulo kathah latihan kiai masjid ngene. Cari <laughs> kiai sisi tok. Masyarakat lapor kiai, kiai lapor pangeran, kiai gue cek lapor podo makhluk. <laughs> akhirnya apa? Iya ya aku salah tuh. Terus kiai gue akhirnya nggak bengi tajud Gusti utang kalau kata gue masjid. Terus akhirnya saya podo keramat. Di mana podo keramat tuh parah nih. Matur mau dijazah aja. Ya, <laughs> Wah, orang sopan lah bener-bener. nih udah ngono ya masyarakat lapor kiai, kiai lapor pangeran. Santri bangga kenal podo eh Kiai bangga nih kudu makrifatu. Wah, wong kiai kok amen relasi serap Serabakat wali. Kiai gue konalane be pangeran gue amin gule, apa? Ya sih, berarti makhluk ke makhluk makhluk ke itu daftar wali serangara ketompo, paham ya? Jadi syarat wali ku ta'aluke namun kalian Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi saya ingin membahagiakan kamu. Ya kok cilik lo pinter. Wong tua kepengen bahagia no anak. Akhirnya no mainan. Tapi anak ini punya cara sendiri untuk bahagia dengan mainan itu. Misalnya dipreteli. <laughs> lah, wong tua orang usah ngloroi nak mulai wong dia bahagianya dengan cara wong tua ini orang ngamuk. Lu tak tukono larang-larang buat preteli. Berarti dia sebagai subjek membahagiakan dengan cara yang tidak dikehendaki anak. Lah ada dipreteli yo ya kebelok sering ngono mainan anak gue di dibradeli. Kadang bojo kula ngamuk lo seneng, curah ra senenge dibradeli ben dibradeli. <laughs> Ya gue harus senengnya mradeli kok. Nah, akhirnya bujuk kula ya sekarang akarep-arep ora mel. <laughs> Ora itu. Lah saiki misalnya rohen tak kayak rokok, kan rokok itu wapi simpen. yuk Ya carane bagian nombor rokok yang jadi diobong. Lah wong tuane dhewe nak kepengin rokok, iku rokoke diobong apa disimpen? Jak aku jawab, diobong. Padahal jari rokok yang bareng diseneng kok diobong. Tapi nak caci, itu mainan gak bawa protol dan nak caci udah, laki rokok bobong, pak. <laughs> Wong bodoh goblok kok bantah. Untung caci iku rai bantah. Wes saiki kowe muni seneng rokok, harusnya seneng disimpen apa diobong aja, Pak. Eh jawab. Nak jenis seneng diobong atau disimpan? saya cah cilik seneng mainan, tapi disimpan apa diperadali? Lah iku pangeran itu aslinya kayak tontonan, ben sing bapake ku sadar. Kadang seneng barang itu diperadali. gue seneng rokok ya, Bu. Apa? mana kalau eling Mbak Nafek tak kenang situ. Mbak Nafek kajen itu rokokan. Mbah kula pernah Mbah kula pun Mbah Dula. Tapi kok. Mbah, dalile rokok nopo mbah kan kata kiai sing haram rokok. Lah iya haram gak melane tak obong. <laughs> Wes kena wong pinter urepan. Nah, Pak Muat, Pak Muat itu misalnya nih Mbak Nafi, ya ngono. Kulo seneng mbek pinter-pinter wong wong kiai ku ringan. Nak jenengan Pak dalile. Lah iya rokok itu haram, Gus. Melane tak kurangi kan rokok itu papat. nabo barno kan berarti ono barang haram papat. Lah nak rokok mengurangi satu. Berarti kalaupun rokok itu haram, memang harus dikurangi. Cara nih. Wah repot. Maksudnya ki musyawarah. Akhirnya aku mendengar cara berpikir mereka. Ono ono ibatin gus. Tapi tetap seneng ya. Tetap tak anggap ilmu. Menarik itu. rokok menarik. Apa coba gue lu ya mriku. Jadi kayak jogeman anut pendapat dewe. Kita ini keliru sekali ya. Nganggap pemimpin kita terlalu subjek itu harus dikurangi. Pemimpin itu mulai siapa saja. Enggak boleh. Zaman Nabi ngendikan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an Semua kita pemimpin. Menteri pembantu presiden. Jadi kita semua juga bantu Indonesia untuk ketahanan pangan. Kita nandur pari. Menko Polhukam juga ngatur keamanan rakyat, tapi rakyat juga harus mengatur keamanannya sen semua sehingga semua kita ini subjek. Semua kita adalah subjek. Itu yang digedaki kanjeng Nabi. Nah, Nabi ngendikan kulukum roin. Semua kalian adalah pemim pemimpin. Gak iso kang pemimpin. Kalau aku gak iso bagian sampean, tapi sampean punya cara bagiannya sen diri mau mbak rokok alhamdulillah gusti sakit bakar barang mungkar wah <laughs> iya nak statusnya ngono tapi nak cari malaikat sing terpelajar berkawan dengan kemungkaran. Yo ya Apa statusnya itu pembakar kemungkaran? Apa berkawan? Ya sampean kok ning mahkamah pangeran. Kalau wingi didolani kiai sing waram rokok. Wong gowo tuwak bir gue ada. Pak, ah, pokoke niku Gus gawe gerakan anti rokok. Nggih, bah, tapi santri kula, santri sarang nggih kathah sing rokok. Lah iku masalah. Gak <laughs> sambung. Sisi tok haram sisi tok gue sering ketemu kiai sing rokokan, sering ketemu orang rokokan, itu kritik-kritikan. Rokok mari cepet mati. Jute sing ra rokok iku tangkan kancaku ra rokok mati. Aku cek urip. <laughs> Serepet ngene. Tapi apapun itu kita harus terlatih sebagai subjek sebagai subjek. Kulo mbak mbek bojo kulo gini. Wong wedok ya ora iso bahagia nganggo versi wong lanang. Misalnya wong wedok tuku wedak iku seneng, wong lanang seneng tuku rokok kan cacile iki ngoten. Seneng mainan senenge ngotak ngadek. termasuk carane iku di dipredek. Wong tuane ngamuk iku keliru. Ya ben dipredek. Kok pinter anakku tukang predeli. Kaya bapaknya senengane ngentekno donya. <laughs> Betulnya iku pangeran mau nyontoni dak jajal mainan paling regane 50.000. Diprotoli berarti cahiku iku dunia donya 50.000. Lah tegale bapak malah mbok entekno kowe. <laughs> Aneh-aneh, pangeran ngeling kok malah Gak paham apa? Mana anak cerminan wong tua, anggap wong anak tukang merotoli mainan bapak itu tukang merotoli itu nyanyi pak. paham. ini orang paham-paham. Ya, jadi kalau suwon sangat Indonesia itu harus berlatih seperti itu semuanya lah. Menteri keamanan ya jaga keamanan, tapi penopang utamanya tetap masa masyarakat. Maling dilawan oleh polisi, tapi kemalingan itu ya dikelawan be ulama. Ulama ngajarkan masyarakat supaya jadi orang baik. Dengan jadi orang baik maka tidak jadi maling, tidak jadi co copet. Kan enak kan semua kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan negara ini. Itu jenisnya apik. Meskipun kita tahu memang harus ada pemimpin struktural, tapi pemimpin kultural itu luar biasa hebat. Jadi misalnya ono tangga berarti duit, itu jalur menteri keuangan apa utang tonggo ditolong tonggo. Ditolong tonggo. Kalau sistem sosial bagus, negara itu juga enak gak pati terlalu re, repot. Kok mencerdaskan bangsa? Ya menteri ini mikir, kiai ini mikir, wah akhirnya cerdas kabeh. Ya sesuai kelas masing-masing kira sampai yang mau cerdas yang tenanan malah repot. Sing sedengan wae napa. Tamlane ela-ela barang iku merasa benar sendiri. Wa sal istiqdat al istibdat. Istibdat itu merasa benar sendiri. Jadi sebaik-baiknya berkawan itu gelem musyawarah, seburuk-buruknya pendapat itu yang merasa benar sendiri. Baik bahasa Arabnya wa sal istiqdat al istibdad istibdad nih. wal masyura tilafat masyura bisukuni sin wa fatil wawi au bidomisin wa sukunil wawi tapi guru-guru kita milih sing kedua ya napa bidomisin wa sukunil wawi jadi maksudnya nak sing ana ora ana alif lho nggih nak sing ana alif karuan macane waroh. napa ayo tasripan iki eling nggih sawaroh yusawiru Musawarotan. jadi kalau yang ada alifnya bacanya musyawarah tapi kalau yang enggak ada alif bacanya itu maswaroh, napa? Maroh, tapi guru-guru kita biasanya milih masyuroh, napa? Yaitu domanya sin dan sukunya wawu. Ya napa? Jadi bidom sin wa sukunil wawi. Berarti macamnya napa? Masyuroh. Kok malah latihan sorok kok dah cilik beli Tuh, tuh. Ya tapi tapi ben ngerti ke sorop itu. Jadi sing jelas iku macane napa? Nak sing ada alif musyawarah dari kata apa? syawara yusawiru musyawara fi'il amari syawir melani disebut wasawirhum fil amr jadi kalau urusan orang banyak kita harus rembu rembukan paham ya terus yang tidak ada alif itu guru-guru kita milih partai sing kedua gini ku nol 02 sing kedua nih napa masyurah napa itu jenis bidomisin wasukunil wawi wal makalah